wa kaumun lan utawi kaum akharuna kang weneh mubtadaun ta lafal wa akharun iku dadi mubtada wa i'tarafu kang padha ngaku sapa kaum bidunubihim kelawan pira-pira dosane kaum rupane minat takhallufi saking ngeri ngeri saking perang Na'tuhu utawi lafal i'tarafu bidhunubihim iku dadi na'ate mubtada wal khobaru utawi khobare iku kholatu lafal kholatu kholatu iku nyampur sapa kaum amalan ing amal solehan kang bagus wa huwa utawi amalan salihan iku jihaduhum melu perangi kaum qabla dzalika ing dalem sedurunge mengkono-mengkono amalan salihah au i'tirafuhum utawa ngakoni oleh ngakonine kaum Bidunu bihim kelawan pira-pira dosane kaum au ghairu dzalika utawi utawa liyane mengkono i'tirafuhum wa akhara lan ngakoni uh, wa akhara lan nyampur ing amal kang weneh sayian ingkang napa niku Allah wa huwa utawi akhor yang akhor sayyani iku takhallufuhum oleh ngerine kaum asa menawa-menawa sapa Allah Gusti Allah atau iku ayatuba yen toh nrimo taubat sapa Allah alaihi mengatasi kaum innallaha astamana Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane rahimun tur dat kang maha welas asih nazalat temurun opo ayat nazalat temurun opo ayat niki wau mulai ayat 200 eh 102 nazalat temurun opo ayat fi abilu babata tentang peristiwa yang dialami oleh Abu Lubabah wa lan tentang sekelompok orang ausaku kang padha mbondo sapa Abu Lubabah wa jamaah angfusahum ing awak dhewene Abu Lubabah wa jamaah fi sawaril masjidi ing dalem pira-pira napa cagake masjid ing dalem pira-pira sokone masjid lama balago kapan lama balago ing nalikan itu tumekahum ing Abu Lubabah wa jamaah apa mabarang eh, nazala kang temurun apa ma maksudnya ayat ya. fil fil mutakhallafin fil ayat kang nerangake wong kang padha ngeri perang wahala fulan podo sumpah sopo abu lubabah wa jamaah sumpai la ya hulu ora arep ngecolake la ya hulu ora arep ngecolake hala ya hulu niku maknane ngudari hum ing abu lubabah lan kaum Sopo ilan nabiyu kejopo kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Fahalla mongko ngudari sopo kanjeng Nabi Hum ing abu lubabah wa jamaah Jadi ini ceritanya Abu Lubabah dan beberapa kawannya wakila ada yang mengatakan yang bersama grupnya Abu Lubabah itu ada yang mengatakan 10 orang, ada yang mengatakan kurang dari itu, ya. Tapi terlepas dari perbedaan jumlahnya yang jelas Abu Lubabah ini tidak sendirian yang tidak ikut perang. Cuma Abu Lubabah itu tidak ikut perang itu tapi dia sendiri itu menurut sebagian mufasir mengatakan Abu Lubabah dan sekelompok kecil orang yang tidak ikut perang ini sebenarnya bukan orang-orang munafik. Ya. Dia nggak tahu hanya karena persoalan pokoknya orang gelem monowai. Tapi di hatinya itu tidak ada kemunafikan seperti tokoh-tokoh yang kemarin disebut itu. Yang di dalam hatinya memang membenci Rasulullah dan menginginkan agar Rasulullah dan rombongan orang-orang muslim itu agar apa celaka di peperangan Tabuk itu. Nah, Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang tidak ikut itu begitu mendengar bahwa Rasulullah mendapat wahyu tentang kejelekan-kejelekan bahkan ancaman bagi para mutakhallafin itu maka Abu Lubabah ini menyesal dan kawannya itu. Saking menyesalnya, maka ketika Rasulullah pulang ke Madinah, dia dan kawan-kawannya itu sudah pada mengikatkan diri di cagak-cagak masjid. Pokoknya dia menghukum dirinya sendiri. Nah, ketika dia menghukum dirinya sendiri itu, mereka bersumpah aku tidak akan pernah melepaskan ikatanku di apa di cagak-cagak ini kecuali kalau nabi sendiri yang melepaskan itu sumpah mereka itu begitu mereka bersumpah begitu nabi pulang sampai Madinah ketika lewat masjid itu lihat itu siapa orang-orang kok pada mengikatkan eh, diri di apa dicagak-cagak itu. Terus Kanjeng Nabi dikasih tahu mereka itu adalah orang-orang yang tidak ikut perang tapi menyesal wahai Rasulullah mereka adalah Abu Lubabah dan kawan-kawannya mereka bersumpah tidak akan melepaskan diri dari ikatan mereka di cagak-cagak itu kecuali panjenengan yang melepaskan. Terus Kanjeng Nabi menjawab kepada sahabat-sahabat yang cerita itu, enggak, aku tidak akan pernah melepaskan mereka. Itu. Terus setelah Allah eh, setelah Kanjeng Nabi eh, menjawab seperti itu, maka e, turunlah ayat ini tadi, ayat 102 tadi, ya 102 ya wa akharuna atarafu bidunubim khalatu amalan soliha wa akhara sayi'a. Mereka itu sebenarnya sudah jadi orang soleh, cuma mereka mencampurkan amal solehnya dengan amal yang jelek, yaitu apa? Takhallufuhum, anil jihad karena mereka ngeri dari perang. Maka dikatakan asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Menawa-menawa Allah itu mau menerima tobat mereka dan Allah Maha Pengasih lagi Maha e, Pengampun. Setelah turunnya ayat itu, maka baru Rasulullah mau me, apa, melepas ikatan mereka satu persatu itu jadi sahabat dulu ya Abu Lubabah dan kawan-kawan ini termasuk orang-orang yang tulus memang mengakui kesalahannya tetapi sebagian yang lain orang-orang munafik tidak mau mengakui kekeliruan dan kesalahannya itu nah itu itu tentang kisahnya Abu Lubabah konon berapa hari dia menunggu itu konon mereka itu eh, apa diikat di situ itu sampai ada yang mengatakan 12 hari. Lalu terus sholatnya biaya. <laughs> Jadi lucunya itu katanya sebagian riwayat mengatakan kalau waktu sholat nanti istri-istri mereka yang melepas sholat dulu nanti talai ini menaik bujone kalau waktu mangan <laughs> jadi eh, apa eh, sholat terus kodoul hajah itu mereka dilepaskan oleh anak ada yang oleh anak perempuannya ada yang oleh istrinya begitu sampai turun ayat ini kemudian Rasulullah melepaskan artinya begitu dia dilepaskan berarti dia sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim sekarang keterangan beda lagi lama nazalat ing dalem mangsane temurun apa ayat uh, wa akharuna atarafu bidzunubihim oh niki maksudnya lama nazalat niki tadi ya fahalla mongko ngudari sapa kanjeng nabi hu ing abulu babah wa jamaahu lama nazalat ing dalem nalikane temurun ayat wa akharuna atarafu bidunubihim niku. Dah. Bismillahirrahmanirrahim khud jupu sapa sira min amwalihim sangking pira-pira bandane kaum sedakotan ing zakat tutahhiru kang iso nyucikake apa hum ing kaum wa tuzakki lan iso apa zakat atau sodakoh him ing kaum biha kelawan sodakoh ming dunu bihim sangking piro-piro dosane kaum fa'akhoda mongko ngalap utawa njupuk sapa Kanjeng Nabi sulusa amwalihim ing sepertelone piro piro bandane kaum wata tasaddaqa lan nyodahake sapa Nabi biha kelawan amwalihim wasolli lan dongakno sira Muhammad alaihim ing atase kaum ai ud'u maknane solli niku ora kok kon nyolati ya. ai ud'u ndongakno sira lahum kedue kaum kenapa inna salataka krana temen utawi sholatira iku sakanun dadi napa penenang penganteng-anteng rahmatun tegese dadi tondo rahmat kasih sayang lahum kedue kaum wakila lan di ngendikaake eh apa tumak ninatun maknane mboten rahmatun tapi tumak ninatun tumak ninatun iku maknane dadi eh, penenang penganteng-anteng bikobuli taubatihim kelawan ditompone taubate kaum wallahu ta'ala iku samiun kang moho midhanget alimun tur kang moho mengetahui ini sebenarnya kalau melihat konteks ayat ini ayat ini kalau dilihat konteksnya itu sebenarnya bukan perintah untuk memaksa mengambil paksa zakat itu bukan konteksnya loh. Jadi begini, sebelum turun ayat ini, Abu Lubabah dan kawan-kawan yang pada taubat itu, itu kan pada mau menyerahkan hartanya kepada kanjeng Nabi sebagai wujud penyesalan dia dan dia mau menyumbangkan hartanya untuk berjihad. Kanjeng Nabi tidak mau. Tidak, aku nggak mau ngambil harta kamu gitu kan. Aku nggak mau ngambil harta kamu. Sebelum diperintahkan oleh Allah lah, ketika mereka terus-menerus meminta kepada Kanjeng Nabi agar mengambil harta itu, turun ayat ini, khud min amwali, ambil harta itu gitu loh. Lah cuma sekarang ketika ayat ini lepas dari konteksnya lalu dibuat dalil oleh sebagian orang untuk memaksa orang untuk mengambil zakat gitu loh. Nah, sekarang lagi rame lagi nih mengenai persoalan zakat pegawai negeri itu yang akan dipotong secara otomatis melalui rekeningnya. Kalau saya mengatakan ini masih perlu ada pembahasan dari aspek fikihnya. Banyak hal yang perlu dipersoalkan, dipertanyakan mengenai hukum fikih yang berkaitan dengan pengambilan zakat secara paksa itu. Mungkin sebagai yang belum buat judul skripsi ini penting, anu bisa menarik itu, ya kan? Pertama pertanyaannya, kalau itu misalkan dipotong eh, all, all, apa namanya? melalui gaji. Satu pertanyaannya, apakah semua pegawai negeri itu ber atau jadi bisa disebut sebagai muzaki? Lo sekarang kalau semua pegawai negeri dipotong, padahal ada orang yang gajinya 2 juta, 3 juta, itu apa mencapai nisab? Itu persoalan. Yang kedua, kalaupun mencapai nisab katakan orang gajinya sebulan 8 juta atau tujuh setengah juta ya kan tujuh setengah juta itu ya gitu, itu memang kalau dikalikan eh, satu tahun berapa itu 15 kali 6 90 ya kan 90 juta berarti setahun ya 90 juta oke okay tapi kan 90 juta itu itu kan belum dipotong kebutuhan sehari-hari. Anaknya dua kuliah, yang satu sekolah. Orangnya masih kredit rumah lagi, ya kan? Kredit kendaraan lagi. Itu misalnya habis 6 juta. Berarti satu juta setengah ditabung. satu juta setengah ditabung satu tahun nggak sampai satu nisop Kalau nisopnya disamakan dengan emas, katakan 85 gram, satu gramnya 500 ribu, itu kan nisopnya hanya 40 setengah, 42 setengah juta. Oke, 42 setengah juta. 42 setengah juta itu kalau dikiaskan pada emas, maka emas itu dizakati dengan dua syarat, yaitu mencapai nisob dan mencapai haul. Nah sekarang kalau orang dipotong tiap bulan, apa kalau katakan oke okay, nisob hitungan kotor, apakah mengambil tiap bulan itu bisa disebut sebagai zakat? Wong itu belum mencapai haul, ya kan? Ini persoalan, ini persoalan ah, banyaklah saya tidak akan bahas itu di sini nanti kepanjangan tapi eh, ini masih perlu dibahas secara pekeh, ya. Itu artinya masih menjadi khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi konteks ayat ini adalah perintah kepada Nabi agar Nabi mengambil apa namanya tadi harta yang mau diserahkan oleh orang-orang yang tidak ikut perang itu yang tadinya Nabi menolak setelah menolak baru diperintah oleh Allah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Terus wasalli alaihim. Kenapa? Inna salataka sakanul lahum. Doakan mereka karena doamu itu akan membuat mereka tenang, ya kan? Mereka tenang dalam hal apa? mereka merasa tenang ketika hartanya diambil oleh Nabi oh berarti tobatku itu tobatku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketika ini dilepaskan dari konteksnya memang kemudian berlaku kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kalau lihat konteksnya begini tapi begitu sudah jadi ibroh sebagai ayat maka yang berlaku kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pokoknya tarik itu zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu wa natahura podo ngerti sapa kaum annallaha ing setemene Allah huwa ya Allah iku yakbalu nampa sapa Allah at-taubata ing taubat an ibadi saking pira-pira kawulane Allah waya khudulan ngalap waya khudulan ngalap sopo Allah atau nerimo sopo Allah balu tegese nrimo sopo Allah as-sadaqati ing piro-piro sedekah atau zakat wa annallaha halan setemene te Allah huwa ya Allah iku at-tawwabu zat kang akeh nerimone taubat ala ibadihi ngatasé piro-piro kaulane Allah bikobuli taubatihim kelawan nrimo taubate uh, atau uh, ibadihi bi qabuli taubatim kelawan rimo taubate ibadihi arrahimu terdat kang moho welas asih bihim kelawan ibadihi wal istifhamu tawi istifham nenggone alam ya alamu niku iku litakriri faidah makna takrir maknane netepake bentuknya pertanyaan tapi sebenarnya menetapkan bahwa Allah itu memang penerima taubat dari hamba-hambanya Allah. Wal qasdu tawi eh, kang disejo bihi kelawan istifham wal qasdu tawi tujuane bihi kelawan istifham iku tahyijuhum eh, napa apa cerak apa istilahnya uh, hayyaja itu maknanya mengajak, mendorong, memotivasi atau targhib ya atau ikut tahyijuhum mendorong atau mendorong utawa nggerakake kaum ila taubati marang taubat wasadaqati lan bayar zakat. Allah mengatakan bahwa dia itu maha penerima taubat dan maha menerima sodakoh. Maknanya orang-orang yang tadi tidak ikut perang itu, kalau dia bertobat, Allah akan terima taubatnya. Yang tidak ikut membayar zakat, lalu kemudian membayar, Allah akan terima. Ini untuk mendorong agar manusia itu mau untuk bertaubat dan untuk membayar zakat wakulan ngucap poso sapa sira lahum marang qaumun akharun aulin nasi marang poro menungso dawuhe sine dawuh i'malu padha ngamalo sira maing barang tum kang karep sapa sira kabeh fasaya romongko bakal ningali fasaya romongko bakal ningali sapa Allah Gusti Allah amalakum ing amalira kabeh wa rasuluhu lan uh, utusane Allah wal mukminuna lan pira-pira wong mukmin wa saturadduna lan bakal dibalekake sira kabeh bil ba'tsi kelawan kebangkitan ila alimil ghaibi dibalekno marang zat kang maha ngudaneni perkara gaib wasyahadati lan zat kang maha ngudaneni perkara kang tanpa ai Allahi tegese marang Allah fayunabiu mongko bakal nyeritakake sapa Allah kuming sira kabeh bima kelawan barang kuntum kang ana sira kabeh ana iku ta'maluna padha nglakoni sira kabeh ini ayat ini menarik ini kamu disuruh beramal karena nanti yang akan melihat itu Allah rasulnya dan orang-orang mukmin. Apa maknanya kalau Allah melihat? Kalau Allah melihat itu maknanya ae Allah nanti yang akan memberikan balasan. Itu maknanya Allah melihat amal kita itu artinya Allah nanti yang akan memberikan balasan amal kita. E, kalau baik ya balasannya baik, kalau jelek balasannya seksa itu saja. Yang kedua rasulnya. Lah ini makna dari dilihat oleh rasul itu eh, bagaimana? Ada yang mengkaitkan ini dengan apa namanya? Eh, hadis ya. Hadis satu hadis yang hadis ini saya cek memang di Soheh Bukhari, di Soheh Muslim tidak ada kalau saya cek pakai komputer itu. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam uh, di Musnad Imam Bazar, ya, Musnad Imam Bazar. Jadi Nabi pernah mengatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku itu baik bagimu, matiku juga baik bagimu. Artinya Kanjeng Nabi masih ada ya, kita kanjeng Nabi ya sangat bermanfaat bagi kita. Dalam hadis dikatakan eh, dalam hadis eh, matan yang lain tuhaditsuna wa uhaditsukum. Kamu bisa berbicara denganku, aku juga bisa berbicara denganmu. Apa-apa kamu ada masalah bisa tanyakan denganku langsung. Itu ketika aku masih hidup tapi wa mamati khairun lakum. Aku sudah mati pun kata Nabi, itu juga baik bagi kamu. Lah di mana kebaikan Rasulullah yang sudah meninggal itu? Yang sudah wafat itu. Itu kata hadis itu tu'radu alayya a'malukum fis sabahi wa fil masa. Dalam hadis dikatakan semua amalnya umat Nabi Muhammad itu selalu di tu'radu niku cara Jawane di persembahkan dilihatkan nih loh hari ini amalnya umatnya umatmu wahai Muhammad begini. Itu lah apa kata Nabi? Fa in wajadtu khairan hamidtullah. Kalau aku melihat amal umatku hari itu bagus, saya akan memuji Allah. Alhamdulillah umatku ape-ape amale. Tapi wa in wajadtu su'an istaghfartu lakum. Kalau aku melihat amal umatku itu jelek, aku akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Rasulullah hari ini sudah wafat, tetapi tiap hari Rasulullah selalu beristighfar untuk umatnya. Jadi Rasulullah itu doanya kanjeng Nabi untuk umatnya itu ketika masih hidup ya berdoa, ketika beliau sudah meninggal juga berdoa. Hmm. Bahkan Imam Sawi mengatakan orang yang tidak percaya pada hal ini adalah sungguh tersesat. Kata Imam Sawi. Jadi Rasulullah ini memang diberi keistimewaan oleh Allah selalu memintakan ampun untuk hambanya yang beramal jelek. Tapi ini hadis ini ya terus jangan jadi andalan lah aku elek-elek no Kanjeng Nabi, wis di, no ngapura Kanjeng Nabi mesti ditompo oleh Gusti Allah ya, nek no terus elek terus ya pegel <laughs> Ndak artinya begini, ini eh, yang disebut bahwa apa namanya orang yang mati di jalan Allah, para ambiya, para aulia itu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu bilang bahwa orang yang meninggal apalagi yang terbunuh dalam perang fisabilillah itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim. Tapi mereka itu hakikatnya adalah masih hidup di sisi Tuhannya Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Mereka terus diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi itu begitu. Itu amal kita fasayalallahu amalakum wa rasuluh. Wal mukminun orang-orang mukmin juga akan e, melihat amal-amal kita ada yang mengkaitkan ini dengan peristiwa besok di akhirat semua orang yang pernah kita kenal itu nanti akan tahu siapa jati diri kita itu di akhirat. Nek ngene kan sampean durung ngerti dosaku sepiro, aku ya durung ngerti dosane sampean sepiro. Besok ketemu ning kono, oh tibake wong kuwi memang apik tenan to. Blas sih ora ana dosane. Itu was wal mukminun orang-orang mukmin pada melihat semua. Nah, yang pentinglah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah nanti akan memberitahu, memberi nabak berita tentang apa yang dulu kita lakukan. Yuja jazikum tegese mbales sopo Allah kum ing kabeh bihi kelawan ma wa akharuna utai wong kang pira-pira wong kang weneh minal mutakhallafina saking pira-pira wong kang ditinggal murjauna eh iku di akhirake bil hamzi utawi lafal murjauna diwaca kelawan hamzah murjauna Watar kihilan kelawan ninggali hamzah murjauna muakharuna maknane tegese akhirake anit taubati saking taubat li amrillahi krana ketetepane Allah fihi ing dalem akhorun bima kelawan barang yasa uka ngersakake sapa Allah ing ma imma yu'adzibu kalau mereka itu diakhirkan tidak segera bertaubat imma yu'adzibu ana kalane nyiksa sapa Allahum ing akharun bi an yumita kelawan nyentuh mateni sapa Allahum ing akharun bila taubatin tanpa tobat wa imma yatubu lan ana kalane nampa tobat sapa Allah alaihi ing atase akharun wallahu ta'ala iku alimun dat kang maha ngudanani bi khalqi kelawan makhluke Allah hakimun tur dat kang maha wicaksana fi sun'ihi dalam kegaweane Allah bihim kelawan akharun wa hum mutawi akharun sapa akharun iku asala satu wong telu al atuna kang padha teka ba'da uh, ba'du ya al atuna kang teka ba'du ing dalam sakwuse mengkono-mengkono iku wau uh, eh, tobate Abu Lubabah wa jamaah niku. Lah telu iku sapa? Tub nir Rabi' Murarah bin Rabi' wa Ka'b bin Malik lan Ka'ab bin Malik wa Hilal bin Umayyah takhallafu padha ngeri sapa wong telu niku kaslan mung krana males wa mailan lan krana condong ilat daati ilat daati marang enak enaan ninggal perang lani fakon ora krono sifat munafik walam ya'tadiru lan ora padha persaben sapa wong telu niku wau artinya tidak mengajukan alasan-alasan yang aneh-aneh ilan nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kaghairihim kaya liyane wong telu mau liya-liyane sing tidak ikut perang itu karena mereka itu munafik. Terus kakean alasan yang alasan itu dibuat-buat. Nah ini, ini tidak cuma memang mau lagi males semua ya kaya awak dewi Arab sholat males lah ini krono males bukan karena e, mengingkari kewajiban sholat atau bukan karena kalau ini bukan karena dia mengingkari kewajiban untuk berjihad. Fawakofa mongko e, eh, fawakofa mongko ngandekake sopo Kanjeng Nabi amrohum ing urusane wong telu wau as al-atuna niku khomsina lailatan ing dalam 50 dino wahajarolan hajaro lan ngenengake wa hajaro lan ngenengake hum ing salasah wong telu wau sapa annasu menungso hatta nazalat sehingga temurun apa taubatuhum ayat kang mertelakake diterimone taubate salasa ba'du ing dalem sakwuse mengkono-mengkono khomsina lailatan wa minhum lan iku setengah saking munafikun alladzina utawa wong akeh takhadhu kang padha agawe sapa alladzina um padha gawe masjidan ing masjid ana wong munafik ning malah gawe masjid wa hum mutahawi alladzina iku isna asyara wong rolas iku isna asyara wong rolas minal munafikina nyatane saking pira-pira wong munafik tapi nggawe masjid ziroron krono gawe madorot utawa gawe melarat gawe madorot makanya ada istilah masjid ziror mudodatan krono ngelawan mudhadatan tegese krana ginawe nglawan li ahli masjid di Kuba a Krono atau marang ahli masjid Kuba jadi dulu Rasulullah kan sudah membangun masjid Kuba di eh, pinggiran kota Madinah. Lah ini ada orang-orang munafik membangun masjid dekat dengan masjid Kuba. Maksudnya untuk apa? Karena untuk membuat uh, apa ziror kepada ahli masjid di Kuba. Wa kufrolan krono nopo nguatake kekufuran. Wa kufron krono nguatake kekufuran. Kenapa kok bangun masjid dikarenakan menguatkan kekafiran? li'annahum kronos temene utawi iku mau wong rolas mau li'annahum kronos temene utawi isna asyara niku wau iku banau banau padha mbangun sapa wong rolas wau niku hu ing masjid bi amri abi amir ar-rahib mbangune masjid itu kelawan perintahe Abu Amir ar-Rahib kang dadi pendeta. Jadi sing perintah nombangun itu malah Abu Amir. Abu Amir itu siapa? Abu Amir itu seorang Nasrani penduduk asli Madinah tetapi dia eh, dekat dengan orang-orang munafik itu tadi. Lah kenapa kok orang-orang munafik itu disuruh membangun masjid liyakuna supaya ana apa masjid ana iku makilan dadi nggon ngungsi lahu kedue Abu Amir yakdumu kang teka sapa Abu Amir yakdumu kang teka saya ke yakdumu kang teka fihi ing dalem masjid sapa man wong yakti kang teko sapa man min indihi saking arah-arahe Abu Amir. Maksudnya itu wong munafik kon bangun masjid sebagai apa istilahnya untuk menipu eh, sebagai kamuflase pergerakan mereka. Ketoke bangun masjid, tapi maksudnya apa? Abu Amir itu nanti akan tinggal di situ gitu. Kapan? Ya, sewaktu-waktu dia datang ke, ke Madinah, dia akan tinggal di situ atau orang-orang yang dari kubunya Abu Amir datang nanti akan tinggal di situ untuk apa? Menyusun strategi memerangi Kanjeng Nabi bersama orang-orang munafik. Wa ono ana Abu Amir, ana iku zahaba lungo sopo Abu Amir lunga untuk apa liak tia supaya nekaake sup, eh, napa niku sapa Abu Amir nekaake bijunudin kelawan pira-pira bala tentara min kaisara saking uh, eh, kaisar kaisar niku ratune negara Rum niku dari namanya kaisar likitalin nabi krono merangi kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam watafrikon jadi mendirikan masjid karena ziroron terus wakufron yang ketiga tujuannya wakil watafrikon lan krono <coughs> memecah belah mem, atau misahake bainal mukminina antarane pira-pira wong mukmin alladzina ya wong akeh yusalluna kang padha salat sapa mukminin bi Kuba ana ing tanah ku, Masjid Kuba bi salati ba'dihim kelawan salate sebagiane alladzina fi masjidihim ing dalem masjide alladzina maksudnya itu dia ingin memecah jamaah Kuba agar jadi dua apa jamaah dibagi loro. Terus niatnya mau mendirikan masjid yang keempat wa irsodan lan krono nginjen nginjen kuban tegese nopo memata-matai ya. liman kedue wong haro bakang merangi sopoman Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah mingkoblu ing dalem sedurunge bangun masjid ziror. Jadi dibangun masjid ziror itu untuk ngawasi mana orang-orang yang kira-kira nanti bisa diajak untuk terus memerangi Allah dan Rasulnya. Yang bisa diajak kumpul dengan orang-orang munafik itu. Kurang ajar tenan ya. Abu Amir komplot berkomplot dengan orang-orang munafik. Mula wong podo-podo bangun masjid niku ana sing mbangun masjid niku termasuk dalam hadis mambana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah barang siapa yang membangun masjid di bumi maka Allah membangunkan rumah di surga tapi nek wong bangun masjid niate ngene iki masjid kok kanggo memecah belah umat tafriqon bainal mukminin terus irsodan liman haraballah terus dhiraron wa kufron itu tidak termasuk dalam hadis itu ya. nah sekarang ini mungkin ketika membangun masjidnya bagus tapi sekarang juga banyak orang yang menggunakan masjid bukan untuk tauhid dan sufufa nawa sufufal mukminin tapi jadi sarana tafrikon bainal mukminin niku ya berarti kalau melihat ini dia berarti termasuk kelompok orang yang memecah belah umat menggunakan masjid untuk memecah belah umat itu juga tidak boleh. Nang masjid ngafir ngafir no wong bid'ah bid'ah no wong itu berarti tafrikon final mukminin. Bismillahirrahmanirrahim ai qabla binaihi tegesing dalam sedurunge mbangune masjid wa huwa utaiman iku Abu Amir jenenge Abu Amir al-Mazkuru kang wis den tutur wala yahlifunna lan padha lan nyekti padha supata temenan sapa munafikun in aradna illal husna in aradna orang ngarepake sapa ingsun ma aradna tegese ora ngarepake sapa ingsun ihi kelawan bangun masjid diror mau illal fi'lata kejaba krana agawe al husna kang bagus jadi itu orang munafik itu memang begitu prakteknya dia sebenarnya ingin merusak tapi sumpahnya mengatakan in aradna illal husna aku bangun masjid itu mau pingin saya pingin berbuat baik saja ini ngomong ngono ini tapi kenyataannya adalah empat tadi tujuannya dhiroron wa kufron tafrikon bainal mu'minin terus wa irsadal liman haraballaha wa rasulah lah rupane perbuatan baik yang mereka katakan itu apa minar rifki nyatanya saking welas bil miskini kelawan pira-pira wong miskin fil matoring dalam waktu udan wal harilan lan dalam waktu panas wa tausiati lan gawe jembar alal muslimina yang atasnya wong-wong Islam lho iki aku gawe masjid iki wong miskin-miskin sing ora duwe omah udan ya men turu ning kene panas men dong ngiup ning kene tur kan ini memberi keleluasaan kepada orang-orang muslim agar bisa kumpul di sini. Alasannya begitu. Padahal wallahu ta'i Allah iku yashadu nyekseni sopo Allah innahum setemenete munafikin iku laka dibuna yakti piro piro wong kang goroh. Biyen kepenak ono wong ngapus-ngapusi ono Kanjeng Nabi dikasih tahu ngapusi wong kuwi. Lah saiki sangel sing ngapusi kalau sing bener-bener tulus berbuat baik itu sekarang kadang-kadang sulit dibedakan. Tapi sebenarnya saya dulu dikasih tahu guru saya namanya almarhum Kiai Haji Habibullah Idris orang Wonosobo itu ketika ngajar dulu ngajarnya tafsir tafsir Ibnu Katsir itu beliau mengatakan begini sebenarnya kalau kita benar-benar mukmin kata beliau iku ana wong ngomong ngapusi ana wong etok-etok sebenarnya bisa kroso loh karena orang ngapusi itu itu ada nek diteliti menurut beliau itu itu ritme pembicaraan itu sebenarnya bisa dirasakan bahwa dia itu bohong asal hati kita itu benar-benar mukmin. Nah, masalahnya itu kan masalahnya itu kita mukmin tapi akeh dosane jadi menangkap apa getaran atau ya kalau gelombang radio itu namanya apa frekuensi menangkap frekuensi orang goroh dan orang tidak goroh itu kadang-kadang nggak bisa karena memang frekuensi itu kan tipis itu kan lah hati kita itu kalau membrannya itu kandel mergo diliputi oleh dosa itu kurang tajam akhirnya kurang tajam monggo pak <laughs> Waalaikumsalam. Kalau membrannya itu kurang tajam maka menangkap itu semua tidak bisa. Tidak bisa. Lah, naik kanjeng Nabi aslinya kanjeng Nabi tahu kalau ada orang-orang munafik itu. Cuma kan selagi tidak diberitahukan langsung oleh Allah itu kanjeng Nabi tetap memperlakukan mereka secara dohirnya saja dia orang baik fi kang dalem mengkono-mengkono ucapan wa kan ulan ana sapa munafikun ana iku saalu padha takon to njaluk sapa munafikun annabi ya marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jaluke untuk apa an yusalliya yen toh salat sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem Masjid Dziror fanazala mongko temurun apa ayat la takum la takum fihi abada Dadi iki adate wong gawe masjid niku nggih. Niku kudune nek masjid dadi iku ngundange aja ngundang pejabat. Ngundang wong sing soleh, mbuh habaib, entah kiai sepuh dikon buka salat ning kono men berkah. Wong munafik kowe mbiyen ngono kok. Mesti dadi niku karepe ngaturi Kanjeng Nabi untuk apa? Untuk sholat dulu di situ. Ini ada ceritanya di tafsir itu. Karepe napa? Karepe men berkah itu Kanjeng Nabi sebenarnya sudah siap-siap, tapi untungnya waktu itu ketika diminta untuk sholat ke situ itu Kanjeng Nabi sedang persiapan mau berangkat perang tabuk Nabi menjanjikan wis aku tak mangkat perang dhisik engko aku mulih aku tak mampir ning masjidmu tak sholat ning kono ngono saiki wong bangun masjid tapi api sing kon teko meresmikan nih. pejabat pejabat korupsi bisa <laughs> kacau utune ngaturi sapa men berkah Kanjeng Nabi begitu. Loh, niku tabarukan niku. Sahabat niku kalau Kanjeng Nabi mampir ke rumahnya sahabat, sahabat tuh langsung menyediakan tempat. Ya Rasulullah, kula nyuwun jenengan salat teng mriki. Mangke kula nek salat sunah teng griya, kula tak salat teng bekase salate Kanjeng Nabi. Sampeyan ana tamu Kiai sepuh ngono, Monggo kula aturi salat teng mriki barokah. Aja dijak foto tok. <laughs> Eh saiki wong-wong zaman now ya. Temu kiai-kiai sepenuh selfie riyen kiai. Ora salaman, ora dialap berkaya malah kon foto. HP-ne berkah. HP-ne berkah. Sing bekah HP-ne kuwi. Ya ngono ya ya karo ke senyum kiai semua wah kurang ajar dan dan itu kancing nabi begitu dulu selesai bangun masjid diundang kancing nabi untuk apa namanya an yusolliya fihi untuk sholat di situ tapi diberi wahyu oleh Allah latakum ojo jumeneng sapa siro tusolli tegese ojo sholat panjenengan fihi ing dalam masjid Dirar abadan ing dalam saklawase. Soalnya kalau Nabi kok sholat di situ, maka sejak itu masjid itu akan mendapat legitimasi dan orang akan berbondong-bondong untuk ikut sholat di situ. Ya kan? Fa'arsala mongko perintah sapa uta ngutus Kanjeng Nabi jamaatan ing sekelompok orang hadamu kang padha ngrubuhake sapa jamaahu ing Masjid Dirar wa harakulan padha ngobong sapa jamaahu ing Masjid Dirar wa ja'alulan dadekake sapa jamaah makanahu ing panggonane Masjid Dirar mau satan ing tempat sampah. Cara wong biyen niku tempat sampah pauan. Pawuan ngerti, sampean sik ana Pawuan. Pawang, Hah? Pawuan, Pawuan, Pawuan itu tempat asal dari dari uwuh. Uwuh itu bahasa Jawane sampah. Pawuan itu artinya tempat uwuh. kira ora ngerti wong, kalasatan ya tempat sampah Tempat pembuangan anak. TPA. <laughs> eh? Tempat pembuangan Oh, akhir. Jadi tak kira tempat pembuangan anak mm-hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Tulko kang dibuang, tulko kang dibuang fiha ing dalam kanasah opo al jifu jamak dari jaifatun jif piro-piro bangke to batang piro-piro bangke la masjidun tawi yaktis temene masjid usisa eh, kang dibangun buniat apa masjid buniat tegese den bangun apa itu pira-pira pondasine masjid alat takwa ing atase ketakwaan min awali yaumin saking kawitane dina artinya sejak awal membangun masjid itu kok dasarnya adalah ketakwaan bukan niat yang jelek-jelek tadi itu a tegese kang diselehake yauma halalta yauma halalta ing dalem dinane menapa manggon sira yauma halalta ing dalem dinane manggon sira bidaril hijrati ing dalem e, negeri hijrah desa hijrah tegese ing dalem kota Madinah wa huwa utawi masjid sing usisa alat takwa niku iku Masjidu Quba masjid Kuba kama kaya keterangan fil Bukhari kang tetep ing dalem kitab Sahih Bukhari iku khobari la masjidun iku ahakul luweh ngahaki minhu tenimbang saking masjid diror ngahaki antakuma ing yentoh toh jumeneng sopo panjenengan aib antakuma kelawan yentoh toh jumeneng panjenengan tu tegese yen yentoh solat panjenengan fihi ing dalem Eh, masjid yang usisa alat takwa niku. Tuh, mandek di situ terus fihi ikut tetep ing dalam masjid yang usisa alat takwa rijalun utai piro-piro wong lanang. Hum utawi rijal iku alansoru piro pira sahabat ansor yuhibuna kang podo demen sopo rijal ania toto haruyentoh toh padha sesuci sopo rijal wallahu ta'ala iku yuhibbu demen sopo Allah al hirina, ing pira-pira wong kang padha sesuci ayyuthibu uh, eh, tegese ganjar sapa Allahum ing uh, al-mutahhirin wa fihi lan tetep ing dalam lafal al-mutahhirin idghamut ta'i utawi ngeidghamake ta fil asling dalam asale fit ta'i ing dalam tok asline mutatahhirin terus diidghamake dari mutahhirin rawahu ngriwayatake Uh, eh, sopo Ibnu Huzaimah Ibnu Huzaimah fi sahihi ing dalam kitab sahih Ibnu Huzaimah an Uwaimi rabni Sa'idatin saking Uwaimir bin Sa'idah anna ustemene Kanjeng Nabi iku ata teko Kanjeng Nabi hum ing uh, rijal rijal yang niku wau rijal sing di dalam masjid Kuba niku fi masjid Kuba yang dalam masjid Kuba faqala mengkodau sapa Kanjeng Nabi innallaha astaghna Allah taala iku kot asana temen-temen bagusake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh asana ing pengalem fit tuhuri ing dalam sesuci fi kisati masjidikum ing dalam kisahe utawa ceritane masjid sira fama mongko iku apa hada utawi hada tuhuri utawi ikilah sesuci kang dilem niku wau. Jadi ketika turun wallahu bul mutahhirin itu Kanjeng Nabi datang ke Masjid Kuba lalu cerita, "Loh, sampean-sampeanku dilem karo Gusti Allah dengan uh, napa niku pernyataan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Terus ditanya oleh Kanjeng Nabi, "Fama hadzat tuhur?" sesuci macam apa kamu yang kamu lakukan alladzi kang tutahhiruna podo sesuci sira kabeh bihi kelawan tuhur qalu jawab sapa sahabat wallahi demi Allah ya Rasulullah duhai utusan Allah mana alamu rawruh sapa kita saya ing suci-suci illa annahu kejaba temene te kelakuan iku kana ana iku lana kedu ingsun apa jirun tangga Eh, jiro nun tangga loro minal yahudi saking eh, jiro nun tangga minal yahudi saking pira-pira yahudi wa kanulan ana sapa jiron minal yahud tangga-tangga sing saking wong yahudi niku iku yagsiluna padha napa mbasuh sapa jiron adbarohum ing piro-piro nopo dubure jiron minal ghaiti nopo napa gampangane sause ngising minal ghaid ghaid niku maknane tempat sing legok yang digunakan untuk nopo membuang hajat niku jenenge eh, qaid gampangane bar ngising iku dheweke niku kok mbasuh mburine niku dubur-dubur mereka faghasalna mongko terus niru niki faghasalna mongko mbasuh sapa ingsun kama ghasalu kaya oleh mbasuh sapa sinten niku wau jiron minal yahud niku wa fi hadisin lan niku tetep ing dalam suci hadis rawa kang riwayatake hu ing hadis sapa al bazaru Imam al bazar, faqalu mongko dawuh sapa sahabat natabiu ngetut mbureni sapa kita al-hijarata ing watu bilmai kelawan banyu ada yang mengatakan hadis yang lain wong-wong Yahudi ini nek bareng ngising kok do cewek nganggo watu Nah, terus lah kula nggih ngangge watu tapi tak ikuti terus menggunakan air fakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi huwa dzaka fa'alaikum huwa utawi mengkono-mengkono penggawean wau penggawean men, men, mencucikan mensucikan adbar e, minal ghaid dan seterusnya niku iku zaka ya mengkono-mengkono eh sesuci kang dipuji niku wau fa'alaikumu mongko padha netepana sira kabeh hu ing zaka afaman ussisa bunyanahu ala taqwa afaman assasa bunyanahu ala taqwa wallahu alam bisawab Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.